Subhanahu wa taala Allah yang sangat baik terhadap kita Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat yang paling utama yang diberikan kepada seorang manusia yaitu adalah nikmat iman dan Islam yang mana dengannya Allah ridha terhadap kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Kita langsung di ke bab yang ke-37 dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis-hadis yang berkaitan bagaimana rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca syair ya, membaca syair. Nah, jadi bangsa Arab ya. Mereka sangat mengagungkan dan sangat mendalami yang namanya adalah syair. Namanya syair, syi, bukan sya'run ya. Kalau sya'run rambut, ini syairun. Kasrah syinnya. Nah, jadi syairun itu secara bahasa dia diambil dari kalimat syu'ur yang artinya perasaan. Syu'ur artinya perasaan. Kenapa dinamakan demikian? Dikarenakan syair itu bagi orang Arab sangat menyentuh perasaan. Sangat menyentuh perasaan. Bahkan sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus ya, di masa-masa jahiliyah kebanggaan-kebanggaan Arab jahiliyah itu terhadap syair mereka. Bahkan terkadang ada nama-nama yang terkenal yang syair mereka digantung di dinding Ka'bah. Seperti Zuhair bin Abi Salma dan yang lainnya. Saking terkenalnya, menyentuhnya isi dari syair mereka maka dipajang di dinding Ka'bah. Itu sebelum Nabi diutus di Arab jahiliyah. Maka banyak sekali di sekitar dinding Ka'bah itu digantung syair-syair Arab jahiliyah bahasanya kuat ya, kemudian maknanya dalam. Dan syair itu berbeda dengan nyanyian. Berbeda dengan nyanyian. Nah, syair itu dia memiliki pola. Ada kalau kita membuat syair Arab, dia memiliki pola yang disebut dengan kofiyah. Jadi ada timbangannya, ada wazannya ya. Dulu pernah di pondok, tetapi pas ulun naik kelas 3 ya dihapus itu. Namanya ilmu arut ilmu arut Cara kita membaca dan menimbang syair Dia punya wazan Pak ya. Mustafilun, mustafilun, mustafilun Dia nggak nggak bisa Sesuai kehendak kita nggak bisa Dia punya wazan, punya pola-pola tersendiri Itulah yang disebut dengan syair Beda dengan nyanyian Dia nggak ada polanya Kemudian kalau syair itu seperti ucapan Tapi kalau nyanyian dia suara yang dibikin-bikin Di alun-alun Maka berbeda antara syair dan nyanyian tapi syair di zaman sekarang bisa dijadikan nyanyi nyanyian di alun-alun diiringi dengan musik. Nah, maka ini yang menjadi ha haram. Jadi syair itu secara asal dia sama seperti ucapan, ucapan biasa. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya ya buruk. Kalau diiringi dengan musik buruk, kalau yang menyanyikan yang yang apa? yang mengucapkan perempuan tanpa hijab dan macam-macam maka menjadi bu buruk. Ya. Jadi itu namanya syi syair. Dan para ulama banyak mengarang kitab-kitab mereka dengan pola syair, bait syair. Ada namanya Alfiyah Ibnu Malik, syair semua tentang ilmu belajar nahu. Ada Alfiyah Al-Iraqi tentang mustalahul hadis. Ada syair Baikuni, Baikuniyah. Itu namanya apa? Syair mustalahul hadis. Dibikin dalam bentuk syair karena maknanya ringkas tapi mudah dipahami, mudah dibaca, dihafal. Jadi dia punya pola, Pak. Punya pola. Kata kalau kita sembarangan. Itu namanya syair. Seperti contoh yang ulun hafal ada Alfiyah Ibnu Malik, dulu sempat menghafal sedikit. Dia punya pola ujungnya. Seperti dan ditartilkan sedikit ya, bukan dinyanyikan dengan suara yang beralun-alun enggak. Contoh seperti tentang tanda-tanda fiil yang belajar bahasa Arab ya. Dia dibikin syair oleh Al-Imam uh, Ibnu Malik ya. Bita bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi lun yanjali. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi lun yanjali. Ujungnya sama. Ujungnya sama. Haka hurufal jarri wah yamin ila hatta khola hasya ada fi an ala dia punya apa namanya? punya wazan. Kalau misalnya wazan eh, apa syairnya itu berbeda dengan yang tartil yang kita ucapkan, maka dia salah. Misalnya ada syair yang lain, ternyata wazan itu berbeda dengan yang kita baca, maka keliru. Jadi kalau kita salah membaca, maka salah nadanya itu salah. Ya. Jadi itu namanya syair, bukan nyanyian, bukan. Ya. Itu para ulama banyak mengarang kitab dengan bentuknya pola pola syair. Sangat banyak Imam Syafi'i pun juga punya namanya diwan, diwan Al-Imam ash syafii Nah, kita baca Kata Syekh Abdul Razak ya sebagai pembuka beliau ingin menjelaskan makna syair. Beliau menyebutkan asya'nu fi syi'ri kasya'ni fi sairil kalam. Jadi permasalahan seputar syair itu sama seperti permasalahan tentang ucap ucapan. Kalau ucapan itu baik maka bah, baik. Nah begitu pula syair. Kalau syair isinya baik maka juga bah, baik. Kata beliau lian syi'ra kalamun mauzunun mukaffa. Dikarenakan syair adalah kalam ucapan ya. Yang mauzun punya wazan, punya pola mukaffa yang memiliki kofiyah. Kofiyah adalah uh, akhir dari bait dari syair. Akhir dari uh, pola dari bait syair ya. Seperti kalau dia kasrah maka kasrah juga. Kalau dia sukun maka dia sukun juga. Jadi dia dalam satu baris itu dua sepasang. Sepasang yang pertama ujungnya harus sama dengan sepasang ujung yang kedua. Bita bita fa'al tawa atat wa yaf'ali wa nuni afbilana fi'lun yanjali. Aka huruf al jarri wa yamin ila hatta hasya hasya'ada fi an ala. Yang pertama fathah, yang kedua juga <laughs> yang pertama ada alif, yang kedua juga harus ada ada alif. Itu namanya bait syair ya. Nah, jadi kembali ke masa Arab jahiliyah ya. Jadi orang Arab jahiliyah ketika itu ya sangat berbangga dengan syair. Saking bangganya mereka tempelkan di dinding Ka'bah luar biasa sebagai bentuk penghormatan. Bahkan yang punya syair ini terkadang orangnya orang buruk ya. Ada yang bengal nakal, sampai-sampai ada yang di antara mereka saking nakalnya, saking bengalnya dipenggal kepalanya, tapi syairnya tetap tergantung di di Ka'bah. <laughs> luar biasa. Ya. Ada yang pandai merangkai syair, isinya adalah ghazal. Syair ghazal itu yang berkaitan dengan cinta, percintaan dengan perempuan, dengan khomar. Namanya syair ghazal. Ada yang pandai membuat syair hija. Hija itu yang menyindir, ketujuh menyinggung orang tetapi dengan syair. Itu jenis-jenis syair sangat banyak ya. Nah, kemudian kata Syekh menyebutkan Famaka naminhu hasanan fi alfadhihi wa ma'anihi fa huwa hasan wa tayyibun yajuzu insyaduhu wal istima'u ilaihi. Nah, kata beliau, maka jika syair itu bagus pada lafaz-lafaznya dan makna-maknanya, maka dia juga bagus dan baik, maka boleh dilantunkan dan mendengarkannya. Kalau isinya bah, bagus. Dan di antara sahabat Nabi yang terkenal dengan penyair di antaranya adalah Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ya. Dan juga Abdullah bin Rawaha. Tetapi perlu diingat secara asal Nabi berbicaranya bukan dalam bentuk syair. Nabi yang ngomongnya seperti biasa, tetapi sesekali Nabi pun juga bisa melantunkan syair. Secara asal Nabi kalau berbicara seperti biasa kayak kita. Tetapi sesekali beliau melantunkan syair. Bukan dijadikan sebagai kebiasaan ya. bukan dijadikan sebagai kebiasaan apalagi Nabi melantunkan syair dijadikan dalil sebagai bolehnya nyanyi nyanyian dalilnya benar Nabi bersyair tapi sisi pendalilannya sah salah itu yang banyak terjadi Nabi juga bersyair ya, syair kan beda dengan nyanyian zaman sekarang ada musiknya bebinian pelampian sudah ikut daurah tadi ya bagaimana banyaknya kerusakan kemudian syubhat yang ada di dalam musik. Nah, di antaranya juga mereka berdalil dengan ini bahwa Nabi juga melantunkan nasyid, maksudnya syair. Maka kita jawab berbeda antara syair yang diucapkan Rasul dengan syair atau nasyid di zaman seka, sekarang. Kemungkarannya banyak. Bukan kan Nabi berbicara tentang syair ya. Kapan beliau mengucapkannya? Pernah ketika perang Khandaq. Sahabat keuyuhan, kelapahan. Maka dihibur dengan syair. Dan Rasul mengingatkan para sahabat dalam bentuk syair isinya tentang akhirat. Kita ini berapa lama di dunia untuk akhirat juga, tapi dalam bentuk bentuk syair. Jadi apa namanya membangkitkan semangat, motivasi untuk ibadah itu digunakan dalam bersyair. Nah, kemudian Syekh eh, menyebutkan sebuah riwayat ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab beliau Adabul Mufrad. Nah, jadi kalau hadis itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bukan di sahihnya, maka disebutkan para ulama di mana kitabnya Imam Bukhari tersebut. Jadi misalnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Adabul Mufrad. Tetapi kalau mutlak hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maksudnya di mana? Di sahih. Tetapi seandainya bukan di Sahih Bukhari, maka ulama menyebutkan di mana beliau mengambil kitab eh, hadis tersebut dari kitabnya. Contoh hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab Adabul Mufrad, maka ulama menyebutkan hadis ini diambil dari kitab yang yang lain. Kenapa? Untuk membedakan. Karena yang sahih cuma di Sahih Bukhari. Adapun kitab beliau yang lain, maka ada yang lemah, ada yang hasan dan ada yang sahih. Waqad rawal Bukhari radhiyallahu rahimahullahu fil Adabil Mufrad an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal ini apa namanya uh, dasar dalil dasar kita tentang syair. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syi'ru bimanzilatil kalam hasanuhu ka, ka hasanil kalam wa qabihuhu ka qabihil kalam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam syair itu seperti ucapan biasa Bagusnya syair sama seperti bagusnya uca ucapan. Kan kita dianjurkan untuk mengucapkan ucapan yang baik ya. Kalau itu baik maka kalau kita bersyair isinya juga baik maka sama dengan ucapan yang yang baik. Wa huhu ka qabihil kalam. Dan buruknya syair sama seperti buruknya uca ucapan. Jadi syair itu seperti uca ucapan. Kalau dia bagus maka bagus juga. Kalau dia buruk maka buruk buruk juga. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Ubay bin Ka'ab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna minasy-syi'ri la hikmah sesungguhnya di antara syair ada yang hikmah ada kata bijak bijaknya sebagian tidak seluruhnya kata Syekh mengatakan inna ba'dasy-syi'ri hikmatun wa buhu laisa kadzalik. Sesungguhnya sebagian syair itu ada yang bertemakan hikmah dan sebagiannya bukan bertemakan hik hikmah ya. Jadi syair itu ada yang isinya bagus dan ada isinya yang yang buruknya sama kayak kita. Ada sebagian orang membuat puisi ya. Yang mana isinya tentang perempuan, mencinta, menceritakan tentang perempuan yang dia cintai. Nah, bait syair pun terkadang seperti itu bercerita tentang perempuan, keindahan perempuan apakah boleh? Nah, tidak boh, tidak boleh. Kemudian kata Syekh Fasyi'ru anwa'un bihasabi wajhati syair. Syair itu juga bermacam-macam tergantung pesan yang dilantarkan oleh si penyair. Dia pesannya untuk apa? Nah, kalau dia bagus bertemakan tentang motivasi, semangat beribadah, untuk menuntut ilmu agama, untuk menjelaskan ilmu-ilmu agama maka boh, maka boleh. Faminhu ma imun 'alal hak wal huda. Maka di antara syair, jenis syair ya, adalah yang tegak di atas al hak kebenaran dan petunjuk. Syairnya isinya adalah tentang kebenaran dan petunjuk. Wa minhu ma huwa qa'imun Nah, di antara syair ada yang tegak atau dibikin dalam rangka zindik menyebutkan kezindikan. Ya, menyebutkan kesindikan atau keyakinan-keyakinan zin zindik. Jadi zindik ini para ulama berbeda pendapat tentang maknanya. Ada yang mengatakan zindik itu adalah yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan zindik itu adalah orang munafik di zaman Nabi, seperti orang munafik di zaman Nabi, munafik fil i'tiqad. Ada yang mengatakan zindik itu adalah tidak percaya Tuhan. Jadi maknanya sangat bah, banyak. Nah, di antara syair maknanya adalah zindik ajakan untuk mengingkari Tuhan kah, ajakan untuk tidak percaya sifat Allah Subhanahu wa taala kah dan seterusnya. Itu namanya zin zindik. Wa minhu mahwa qa'imun 'alal bid'ah wal khurafah. Ini yang banyak ya. Dan di antara syair ada yang tegak syair tersebut. Syair tersebut dijadikan untuk menunjukkan kebid'ahan dan kekhurafatan. Isinya tentang bid'ah dan khurafat. Dan ini ya banyak ya. <laughs> dan ini banyak. Terkadang isinya apa? Di antaranya adalah menuhankan manusia ya dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh syair yang yang buruk. Wa minhu mah 'alal fisqi wal mujun. Di antara syair ada yang tegak di atas kefasikan dan lawakan. Mujun adalah lawak atau apa lawak komedi ya. Isinya bercanda terus ya. Kali ingat lagi dengan akhirat karena sibuk dengan bersyair isinya adalah lawak lawakan. Jadi intinya adalah syair itu adalah ucapan syair itu milik orang Arab ya. Syair itu adalah ucapan yang memiliki wazan atau pola yang punya kofiyah punya kofiyah yaitu apa namanya akhir dari syair tersebut ada polanya sama dengan yang satu dengan yang lainnya dan kita tidak bisa membuat kecuali tahu ilmunya ilmu, namanya ilmu arut ya terkadang ada wazan ulun Kan sampai belajar mustafilun, mustafilun, mustafilun. Jadi mim, sin, sukun dan fathah. Itu harus sama antara yang dia ucapkan. Yang pertama harus berharokat, yang kedua sukun. Berharokat sukun. Karena kalau kita bikin sendiri harus ada ilmunya. Itu namanya ilmu ilmu arut. Nah kemudian uh, eh, Al Imam Tirmidzi membawakan hadis yang pertama tentang bagaimana syair Rasul SAW. Jadi kita apa namanya di kitab Syama'ilun Nabi ini banyak sekali ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam seputar kehidupan beliau, seputar kehidupan beliau yang kita tidak temukan di ketika daurah. Daurah cuma sekali saja, Pak, sebagai pembuka, bukan tujuan menuntut ilmu. Karena kalau pian menuntut ilmu di daurah, ya setahun sekali jadinya pian <laughs> menuntut ilmu. Sedangkan kebutuhan kita terhadap ilmu setiap hari, setiap setiap hari. Ada halal, ada haram, kada tahu hukumnya. Ada ibadah ini, kada tahu caranya. Kebutuhan kita dengan ilmu setiap hari. Maka jangan jadikan daurah itu sebagai tujuan satu-satunya menuntut il, ilmu. Itu juga tematik, bukan apa namanya? kitab yang dibahas dari awal sampai sampai akhir. Nah, jadi ciri khas penuntut ilmu itu menuntut setiap hari, bukan cuma setahun sekali atau dua dua kali. Dan ketahuan setelah daurah, <laughs> mana orang hilang kan. <laughs> Jadi sayang pala kalau kita sebagai penuntut ilmu cuma pas daurah sah saja, ya, sayang. Kan kita berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pemburu warisan para nabi itu adalah satu-satunya ilmu agama, bukan harta dan seterusnya. Jangan sampai kita mencari harta warisan cuma ketika daurah sah, ketika daurah saja. Ya. Contoh kitab ini Syama'ilun Nabi. Sunnah Nabi sangat banyak di kehidupan beliau. Ya. Dari tata cara beliau berkata-kata, bercanda, makan Nabi, minum Nabi, sayur Nabi subhanallah. <laughs> Kemudian Nabi mengucapkan syair bagaimana? Nah, ini sebagai ilmu bagaimana orang-orang yang terbiasa mengucapkan syi syair. Ada petunjuk dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang terkadang kita tidak menemukan ketika daur, ketika daurah. Ketika daurah itu permasalahan yang besar, yang umum ya, yang akan disampaikan oleh ustaz sebagai mukaddimah pembuka agar memotivasi kita menuntut ilmu di hari-hari berikutnya, bukan cuma ketika itu, ketika itu saja. Hadis yang pertama nomor 241 ya. Kita baca hadisnya. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Syarikun anil Miqdam ibn Syuraih an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qila laha hal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatamassalu bi syai'im minasy-syi'ri qalat kana yatamassalu bi syi'ri ibn Rawahah wa yatamassalu bi qawlihi wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi Imam Tirmidzi berkata menceritakan kepada kami Ali bin Hujr beliau mengatakan menceritakan kepada kami Syarik dari Miqdam bin Syuraih dari ayahnya Syuraih dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata qilalaha ditanyakan kepada Aisyah hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu bi syai'im minasy syi'ri apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah melantunkan syair apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melantunkan sesuatu dari syair maksudnya orang ini bertanya apakah Nabi pernah bersyair dijawab ya. Maka dijawab, nah ini menunjukkan bahwa Rasul itu tidak masyur dengan bersyair karena ada yang ber, bertanya. Bukan dijadikan setiap hari macam-macam enggak ya. Jadi kata e, ditanyakan, apakah Rasul sallallahu pernah melantunkan syair? Kemudian dijawab, kana yatamassalu bi syi'ri ibn Rawahah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melantunkan syair Abdullah bin Rawahah. Itu yang diketahui oleh A, Aisyah. Ya. Syair siapa? Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan terkenal dengan penyair. Wa yatamatsalu biqaulihi wa ya'ti kabil akhbari ma lam tuzawwidi. Ya. Dan juga melantunkan syair dengan ucapannya. Nah, nya ini apakah kembali kepada Abdullah bin Rawahah ataukah kembali kepada pemilik syair? Karena Abdullah bin Rawahah mengutip syair milik oh, orang. Ya, kita baca dan juga Nabi pernah melantunkan syair yang isinya adalah wayati kabil akhbari malam tuzawwidi. Berita-berita datang kepadamu dari orang yang tidak engkau beri bekal. Berita-berita datang darimu kepada dari orang yang engkau tidak beri bekal atau sanggup ketika ketika safar. Nah, kata Syekh menyebutkan di sini seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha apakah Nabi saw alaihi wasallam pernah bersyair? Maka Aisyah menjawab dengan ya, bahwasanya Nabi saw alaihi wasallam pernah bersyair. Dan syair yang Nabi sebutkan adalah syairnya Abdullah bin Rawahah dan dia seorang muslim dan seorang sahabat Nabi saw. alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Urawahah ya adalah sahabat jalil, sahabat yang utama dan beliau adalah dari suku Ansor, berarti orang orang Madinah. Beliau dari suku Khazraj radhiyallahu taala anhu. Wa kana min syu'ara'i ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Urawah adalah termasuk penyair dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang paling penting ya dari seorang muslim adalah dia senantiasa membaca Al-Quran, bukan sibuk dengan syair. Jangan sampai syair itu melalaikan kita dari membaca Al-Quran. Al syair, syair, syair, terus baca Al-Quran, ada lagi. Kalau dibikinkan presentasi antara banyak yang membaca Al-Quran dengan syair, kalau sudah lebih banyak syairnya, berarti sudah melalaikan dari Al-Quran. Al Sebaik-baik kalam adalah Al-Quran. Al kita sudah mendengar kemarin kajian tentang apa? Musik atau nyanyian ya Saking orang itu apa namanya? ketagihannya, guring, sebelum guring baca syair Islami atau nasyid Islami, ada musiknya macam-macam. Sehingga itu melalaikan orang dari Al-Qur'an. yang disebutkan dengan Islami saja nggak boleh apalagi yang isinya tentang wanita, tentang keindahan wanita apalagi itu ya. Jadi itu sudah membuktikan orang itu ketagihan dengan musik sudah ketahuan. Tiap tiap hari musik, galau musik, sedih musik, di kamar mandi musik, sebelum guring musik, di dalam mobil musik-musik terus. Begawi seharian musik juga. Itu sudah sudah sadar kita itu melalaikan kita dari Al-Qur'an. Sangat melalaikan dari kalau saya pakai dalil gini orang sudah tahu sudah. Itu melalaikan dia dari Al-Qur'an. nah, kemudian kata uh, Syekh menyebutkan sebuah asar dari Ab, uh, Muhammad bin Sirin yang salah seorang tabi'in. Uh, tabi'in ini mengatakan Kana syu'ara'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hasan ibnu Thabit wa Abdullah ibnu Rawahah wa Ka'ab ibn Malik. Kata tabi'in Muhammad bin Sirin mengatakan, para penyair sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Hasan bin Thabit ya. Yang kedua adalah Abdullah bin Rawahah, yang ketiga adalah Ka'ab bin Malik tidak banyak. Nah, di antara ribuan sahabat yang terkenal cuma tiga. Berarti apa? Sisanya itu bukan penyair. Maka umatnya jangan menjadikan itu sebagai rutinitas. Jangan menjadikan sebagai rutinitas. Kita pun sebagai dai jangan diikat syair, syair, syair terus. <laughs> sahabat itu cuma tiga, baik di antara ribuan itu cuma tiga. Ini pun sahabat ini pun tidak melalaikan mereka dari membaca Al-Quran, ber berperang, berjihad dan seterusnya. Para sahabat yang tiga, yang tiga ini di antara ribuan para sahabat. Kemudian Aisyah mengatakan, wa yatamassalu biqaulihi dan Rasul mengucapkan syair dengan ucapannya wa ya'ti kabil akhbari ma lam tuzawwidi. Nah, kata Syekh Abdul Razak, kan Rasul bersyair dengan syairnya Abdullah bin Rawahah dan juga bersyair dengan ucapannya. Nah, nya ini kembali kepada siapa? Kata Syekh e, menjelaskan, domir itu, kata ganti itu kembali ke kepada Abdullah bin Rawahah. Padahal ma'annal baita li Turfah ibnul Abdi Padahal bait syair itu punya Torfah bin Al-Abdi dan dia adalah syair Arab jahili. Syair Arab jahili yang syair-syairnya banyak digantung di dinding Ka'bah. Jadi mengutip dari apa? Dari penyair Arab jahiliyah. Kemudian Syekh menyebutkan sebuah hadis ya yang disebutkan di dalam kitab Musnad karya Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza starasal khabar ay idza stabata'a intab in idza stabata'a intidharal khabar tamassala fihi bi baiti tarafah wa ya'tika bil akhbar ma lam tuzawwidi wa huwa aidun fi mu'allaqati tarfati bin al-abdi bi lafzi satubdi lakal ayyam ma kunta ma kunta ma kuntu jahila makun tajahila jahila wa akbar bil akhbar malam tuzawidi. Jadi kenapa alasannya Rasulullah SAW alaihi wasallam menyebutkan syair ini? Nah, disebutkan Kata ganti di atas uh, yang kepadanya tadi kepada, kembali kepada Abdullah bin Rawahah. Meskipun bait syair ini adalah milik Torofah bin Al-Abdi, dia adalah seorang Arab jahiliyah. Ya, jadi dia adalah termasuk penyair yang terkenal di bangsa Arab ketika itu saking terkenalnya maka ditempel di dinding Ka'bah. Dalam Al-Musnad dari Aisyah mengatakan ketika Rasulullah SAW menunggu berita dalam waktu yang lama. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW menunggu berita dalam waktu yang lama, maka Rasul menyandungkan menandungkan syair milik Tor Torfah tadi. Wayati kabil akhbari malam tuzawwidi. Dan datang kepadamu dengan berita-berita orang yang tidak engkau beri bekal. Seakan-akan orang ini apa? Tidak Rasul beri, eh, tidak dikasihkan bekal sehingga dia terlambat atau lama mengasihkan kabar. Jadi Rasul mengucapkan syair ini karena ada tujuan, karena ada tuh tujuannya itu dalam rangka menunggu orang yang lama, dalam rangka menunggu berita yang ternyata lama sampainya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dalam rangka menghibur, ini kok lama gitu. Seakan-akan orang ini yang ditunggu ini tidak dikasih sangu atau bukan ketika dia safar. Itu maksud dari uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan syair tersebut. Bait syair ini termasuk muallakoh muallaqah adalah syair yang digantung di mana di dinding Ka'bah. Ya, saking dia mempunyai pengaruh yang yang besar. Milik Torofah bin Al-Abdi dengan redaksi satu bidilakal ayyamu satu bidilakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Hari-hari akan memperlihatkan kepadamu apa saja yang tidak kau ketahui. Dengan berputarnya hari pasti kita tahu tentang berita-berita, tentang berita-berita. Dan orang-orang yang engkau belum tahu akan datang kepadamu dengan membawa berita-berita itu. Maksudnya adalah akan datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang engkau inginkan. Padahal yang membawa berita tersebut orang-orang yang tidak engkau suruh dan tidak pula engkau beri bekal untuk mencari beri berita. Jadi dengan berputarnya waktu dunia ini pasti kita mengetahui berita-berita sekalipun berita itu datangnya terlambat, lama dari orang yang kita tidak kenal atau orang yang bukan kita suruh untuk mencari beri berita. Itu maksud dari syarah dari syair tersebut. Nah kemudian kata Syekh menyebutkan dan tidak secara terang-terangan menisbatkan bait syair ini kepada Abdullah bin Rawahah. Jadi Abdullah bin Rawahah pun juga mengutip dari syair siapa tadi? Tarafah bin Al-Abdi. Kemudian Rasul mengatakan Aisyah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyantungkan, menantungkan syairnya milik Abdullah bin Rawahah. Padahal Abdullah bin Rawahah juga mengambil dari syair yang yang lain. Dan ini lebih tepat dengan menganggap bahwa riwayat yang pertama itu benar, maka kemungkinan Abdullah bin Rawah memasukkan bait tersebut ke dalam sebagian syair syairnya. Jadi Abdullah bin Rawahah yang paling tepat adalah beliau mencampurkan syair milik Arab jahiliyah tadi di dalam syair beli beliau. Ya. Hadis yang pertama ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Jadi yang bisa kita ambil adalah yang pertama Rasul memang pernah bersyair, tetapi bukan dijadikan sebagai kebiasaan. Kemudian Rasul bersyair pun juga ada tujuannya, ada tujuannya bahwa berita itu akan senantiasa bermunculan sekalipun kepada orang yang tidak kita inginkan kedatangannya, maka akan ber, bermunculan sekalipun dalam waktu yang yang lama. Berarti Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan syairnya ya dalam rangka untuk apa namanya? memberikan tahu, memberitahu atau memberikan informasi kepada para sahabatnya tentang berputarnya waktu pasti akan datang berita-berita. Kemudian sebutin hadis lagi hadis yang kedua dari bab ini ya. Hadis nomor 242 Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Sufyan al thawri an Abdul Malik ibn Umair qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqa kalimatin qala asy-syair kalimatul labid ala kullu syai'in ma khalal ma khalallaha batilun wa kada Umayyah bin Abi Salti an yuslim. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Berkata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, beliau berkata menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, beliau berkata menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri. Dari Abdul Malik bin Umair, dia berkata menceritakan kepada kami Abu Salamah. Abu Salamah adalah anaknya Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dan beliau seorang tabi'in. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna asdoko kalimatin Sesungguhnya Kalimat yang paling jujur Yang paling benar Yang diucapkan oleh penyair Adalah bait syairnya milik labid Kata Rasulullah SAW Sesungguhnya kalimat syair Yang paling benar, yang paling hak Yang diucapkan penyair Adalah syair yang dimiliki oleh labid Apa isi syairnya? Labid adalah seorang sahabat Seorang sahabat Nabi Ya yeah. Apa ucapannya? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Kata beliau, ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu hancur. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu hancur. Dan ini semua kenapa dia Rasul mengatakan yang paling benar adalah syair ini? Karena sesuai dengan isi Al-Qur'an. Al Apa isinya? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Surah Al-Qasas lupa ayatnya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ayat yang lain yang semakna dengan syair ini adalah surah Ar-Rahman. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, saking kuatnya pesan dari syair ini Wakada Umayyah ibnu Abi Solti an yuslim. Hampir-hampir Umayyah bin Abi Solti itu dia masuk is Islam. Dan Umayyah bin Abi Salt adalah seorang Arab jahiliyah dan dia adalah ahli ibadah dan ber beriman dengan hari kebangkitan. Tetapi dia bukan seorang muslim. Hampir masuk masuk Islam karena mendengar syair ini. Tetapi akhir hayatnya tidak masuk is Islam. Intinya apa? Saking kuatnya pesan ini hampir-hampir orang yang dikenal dengan ahli ibadah di zaman zahiliyah dikenal dengan beriman dengan hari kebangkitan. Kemudian dia bertemu dengan Islam, tetapi tidak mendapatkan hidayah, hampir saja, hampir saja. Saking kuatnya isi pesan dari syair ini. Kemudian kata Syekh menjelaskan makna syair labid tadi, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun, ai kullu na'imin fid dunya la muhalah za'il. Syahidan nabiy sallallahu alaihi wasallam li hadhil kalimah bi annaha asdaqu kalimatin qala syair li annaha tuwafiqul i'tiqadal haq Kata Syekh Abdul Razak menyebutkan maksud dari ucapan Labid, ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu hancur binasa atau hilang. Maksudnya adalah segala nikmat di dunia pasti hancur segala nikmat yang ada di dunia pasti hancur. Apa aja pian? Entah kita yang mati duluan atau hartanya yang hilang atau seterusnya. Pasti akan hilang. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersaksi dengan kalimat ini bahwasanya kalimat ini atau syair ini adalah kalimat yang paling benar yang diucapkan oleh penyair. Kenapa? li'annaha tuwafiqul i'tiqad al-haq. Karena kalimat tersebut sesuai dengan i'tiqad yang hak, keyakinan yang benar bahwa sesuatu segala selain sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia pasti hancur, pasti akan hi, hilang. Nah, kemudian kata Syekh wa syi'ru yatafawat fi sidqi fa fihi ma huwa sidqun wa ma huwa asdaq wa fihi aidan ma huwa kadzib bal huwal ghalib hatta qil a'zab syi'ri akdabuhu. Nah, syair itu dia ber, bertingkat-tingkat dalam kejujurannya, dalam kebenarannya. Nah, di antara syair ada yang benar. Di antaranya lagi ada yang lebih benar. Seperti ucapan ini. Di antaranya juga ada yang isinya dusta, bahkan kata Syekh kebanyakan dari syair sebagaimana pepatah menyebutkan a'dzabu syi'ri akzabuhu syair yang paling indah, paling nyaman itu adalah yang paling dusta. Kebanyakannya kata beliau, sebagaimana peribahasa a'dzabu syi'ri akdzabuhu. Syair yang paling indah adalah syair yang paling dusta. Ya gombal yang paling indah yang gombal isinya dusta. Itu sama kita samakan dengan itu ya mengangkat mengangkat mengangkat mambu ambung orang ya atau misalnya menyebutkan keindahan perempuan diambung macam-macam padahal isinya dus dusta Nah begitulah syair. Ya jadi apa namanya e, kata beliau ya kebanyakan dari syair itu adalah tingkatannya yang paling dusta. Karena yang azab yang paling indah adalah yang paling ber paling berdusta. Nah kemudian kata sahabat ini mengatakan Abu Hurairah hampir-hampir Umayyah bin Abi Salti dia masuk Islam. Ini di sini Syekh menyebutkan sisi bahasa Arab kada kada ya bukan bahasa Banjar kada Kada itu adalah termasuk af'alul muqarabah. Kata kerja yang menunjukkan yang menunjukkan makna dekat. Kata kerja yang menunjukkan makna dekat. Yushiku an yakunal kuf yushiku an yakunal faqru kafiran. Hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekafiran. Hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekafiran. Karena banyak orang pindah agama karena masalah eko, ekonomi. Nah, jadi hampir-hampir Umayyah bin As-Salti ini masuk Islam. Nahu lam yuslim, tetapi dia tidak masuk Islam. Hampirnya karena mendengar pesan dari syair ini itu menunjukkan bahwa karena orang Arab itu memiliki zauk perasaan yang kuat ya, karena syair itu adalah milik mereka. Jadi terkadang suatu syair yang diucapkan sangat membekas di hati mereka tetapi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hampir dia masuk Islam tetapi dia tidak masuk Islam. Dan orangnya adalah ahli ibadah di zaman jahiliyah. Kan kita tahu zaman jahiliyah itu banyak keruh, kerusakan, menyembah berhala macam-macam ya. Orang ini adalah ahli ibah, ibadah. Dia tidak mengerjakan kerusakan-kerusakan. Kemudian wa yu'minu bil ba'tsi. Dia beriman dengan hari kebang. Kita berbeda dengan orang jahiliyah yang, yang lain, mengingkari hari kebang. Kita Orang ini beriman dengan kitab sebelumnya ya. Dia dia mengerti tentang kitab sebelumnya. Wa adrokal Islam, dia memperdapati Islam. Nabi diutus dia tahu, tetapi walam yuslim dia tidak masuk Islam. Memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hampir saja <laughs> saking kuatnya isi pesan dari syair ter tersebut. Allah a'lam bissawab. Hadis ini diriwayatkan oleh juga Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Imam Muslim. Nah, jadi pelajaran yang kedua dari hadis ini, pelajaran hadis kedua ya dari kitab ini adalah bahwa syair itu sangat apa namanya? bisa mempengaruhi seseorang, sangat mempengaruhi seseorang. Makanya kan ketika di zaman jahiliyah nabi belum diutus, mereka kan sangat apa namanya? sangat terpengaruh, sangat menjadikan motivasi orang-orang yang memiliki syair sampai digantung di dinding Ka'bah. Sekalipun orangnya bermasalah ada orangnya bengal sampai di apa namanya? di kepalanya dipancung apa? di ditebas ya karena saking nakalnya, saking begalnya dan macam-macam. Tapi kandungan dari syairnya isinya bagus, nilai sastranya kuat, maka di, di apa? digantung di dinding di dinding Ka'bah. Wallahu a'lam bissawab Ya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi syair ini adalah termasuk ulun-ulang seperti ucapan bia, biasa. Bagusnya maka bagus juga isi dari syair tersebut. Kemudian syair-syair yang haram yang tidak dibolehkan kalau dia diiringi dengan yang haram pula. Diiringi dengan musik, diiringi dengan nyanyian, melalaikan dari Al-Qur'an ya. Kemudian yang mengucapkan sambil joget-joget pulang di kamera orang pulang ini kan apa namanya? Ya, apa namanya hukumnya menjadi ha, haram karena secara asal syair itu boleh kemudian haram kalau ada sesuatu yang diharamkan wallahu a'lam bissawab ya semoga bermanfaat salah khilaf ulun mohon maaf insyaallah masih ada beberapa hadis seputar syair yang pernah dilantunkan atau hal-hal yang berkaitan tentang syair Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.